Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Nyai Kembang Hitam, Prisilia sebagai Kinanti, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, Ana Sambayon sebagai Lastri, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya kehilangan jejak dari Lastri yang tengah dirasuki oleh siluman ular dari lereng Merapi. Ketika permaisurinya Cempaka secara tiba-tiba saja merasa pusing dan mual. Juga diceritakan tentang Kinanti dan Raden Burangrang yang tengah menunggu di kaki bukit, menemukan seorang wanita yang dalam keadaan terluka yang sesungguhnya adalah Anting Wulan yang berhasil dilemparkan Lastri ke bawah curang. Melihat keadaan wanita itu, Kinanti segera saja menyalurkan kekuatan saktinya

Aku baru saja menyembuhkan luka di sekarang. Aku akan mencoba menyembuhkan sakit di perutmu. Uh, perut? Iya. Tadi ketika tengah menyalurkan tenaga sakti, aku sempat mendengar keriak keriut di dalam. <laughs> Ini, makanlah obatnya. tertawa cekikikan, Kinanti menyambar sisa daging kelinci yang hampir hangus di perapian di hadapannya dan menyodorkan ke hadapan Anting Wulan. Anting Wulan tersenyum lebar mendengar canda gadis manis yang begitu polos. Untuk sesaat ia tertegun, ingatannya melayang pada sepuluh tahun yang lalu saat mana ia masih seorang gadis. Ia merasakan sikap gadis di hadapannya tidak berbeda dengan dirinya. Lamunannya menjadi sirna ketika ia mendengar suara seorang pemuda yang menegurnya lembut. Ambillah daging kelinci itu, Nona. Walaupun sedikit hangus, tapi cukup baik untuk penawar rasa lapar. Uh, iya, terima kasih. <laughs> Aku berikan, tadi tidak mau. Tapi begitu kakang yang menawarkan, langsung diterima. Benar-benar angin baik buat kakang. <laughs> Ah, mm, mm. Siapakah kalian ini berdua? Mm, apakah kalian berasal dari sekitar tempat ini? Hmm, mula yang aneh dan patut dipertanyakan. Sudah sepantasnya pertanyaan itu disimpan dahulu dan nanti kamilah yang akan bertanya. Kinanti, jangan bersikap ugal-ugalan dan tak tahu adat. Hmm, kenapa Kakang jadi bersikap seperti ini? Memarahi aku adikmu sendiri dan membela wanita yang baru saja Kakang kenal. Hmm, ada apa Kakang? <laughs> Sudahlah, kalian tidak usah bertengkar. Biarlah kalian yang bertanya dahulu. Aku siap untuk memberikan jawaban. Nah, begitu. Pertanyaanku ialah, siapakah sesungguhnya engkau ini? Mengapa engkau berada di sekitar tempat ini? Dan apa yang menyebabkan engkau terluka parah seperti itu? Ah, aku bukan berasal dari tempat ini. Aku berasal dari sekitar kaki Gunung Cermai. Namaku... Mm, namaku Kembang. Uh, kembang putih. Hah? Kembang, kembang putih? putih? Apa hubunganmu dengan Nyai Kembang Hitam, pemimpin perguruan Kembang Hitam? Tidak, perguruan kembang hitam tidak akan pernah muncul. Perkumpulan itu akan segera lenyap, hilang dan musnah dalam percaturan dunia kependekaran. Hmm, kau, kau pastilah nyai kembang hitam iblis jahat itu. Mengakulah secara jujur. Huh? Kinanti. Kakang, pastilah dia iblis jahat itu. Mengakulah apa yang sudah kau lakukan dengan eyangku dan juga pasangan suami istri itu. nanti. Yuk. Ya. Kau, kau membelanya kakak? Apakah kau sudah tersirap oleh kecantikannya? Kinanti, redam dulu emosimu. Kita dapat bicarakan masalah ini baik-baik. Hei, kalau kau memang seorang pendekar, kalau kau bukan seorang pengecut, akuilah semua perbuatanmu. Akuilah secara jujur siapa dirimu. Aku berterima kasih atas pertolongan adik Kinanti. Tetapi sebaiknya kau jangan menyudutkan aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku tidak mengerti. Akuilah bahwa kau adalah Nyai kembang Hitam. <sighs> ya, kau benar. Aku memang Nyai Kembang Hitam. Iblis jahat. Aku akan lihat sampai di mana kehebatanmu. Kinanti menerjang Anting Wulan dengan pukulan-pukulannya yang mendenging di sekitar tubuh Anting Wulan. Wanita perkasa ini berusaha melayani gadis keras hati dan keras kepala itu. Tetapi baru beberapa gebrak, tiba-tiba rasa sakit di dalam tubuhnya kembali menyengat, langkahnya mulai limbung, dan ia mulai gelagapan menghadapi serangan dari Kinanti. Tetapi pada saat yang gawat itu, Kinanti, hentikan! Hup, ya. iya. Iya. Iya. hup, Kakang, Hup, Apa yang kau lakukan, Kakang? Sadarlah, di hadapanmu itu adalah iblis ganas yang dikhawatirkan oleh yang begawan. Apakah kau sudah terpengaruh oleh kekuatan hitamnya? Sadarlah, Kakang! Kau tidak boleh bertindak ceroboh. Aku tidak melihat dan merasakan sedikit pun sikap dan sifat jahatnya. Karena aku tidak mau engkau salah dalam bertindak. Karena salah-salah, nyawa seseorang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Kakang, dia sudah mengakui bahwa dia adalah seorang iblis yang kejam. Kakang, sebenarnya pikiran macam apa yang ada di dalam benakmu? Berhati-hati, tidak melakukan hal yang bodoh yang dapat membuat kita menyesal. Dia adalah iblis yang tengah dicari-cari, yang Begawan. Jika Kakang melindunginya, temanilah dia terus. Aku tidak akan mau berada bersama-sama dengannya. Adik nanti. Raden Purangan terkejut melihat sikap yang diambil oleh adiknya. Ia kemudian bersiap untuk mengejar, tetapi niatnya dibatalkan ketika mendengar keluhan halus dan suara tubuh yang jatuh di rerumputan. tidak mungkin membiarkan wanita yang belum pasti seorang yang jahat ini mati. Sementara aku hanya bersikap masa bodoh. Hmm, aku akan menolong wanita ini dahulu. Baru kemudian mencari adik nanti. Nona, engkau harus kembali ke dekat api unggun itu, Nona. Uh, aku, aku akan melihat keadaanmu. Aku tidak mempunyai kekuatan lagi, Tuhan. Oh, oh, oh, di sini gelap sekali. Dan oh, dan rumput ini basah, Nona. Tidak baik untuk kesehatanmu. Aku aku tidak sanggup bergerak, Tuhan. Di tempat gelap seperti ini, sukar sekali bagiku untuk menolongmu, Nona. Uh, kau merangkaklah ke sana. Oh, sudahlah. Tinggalkan saja aku di sini. Aduh, ah, kau, kau tidak usah mengurusi diriku. Aduh. Eh, tidak, tidak. Aku harus menolongmu, Nona. Harus. Uh, itu adalah ajaran kesatrian. Aku tidak boleh membiarkan seorang wanita yang menderita seperti ini. Uh, aku, aku harus menolongmu. Uh, ap apakah Apakah betul engkau tidak sanggup bergerak ke arah api unggun itu, Nona? Uh, uh, jika begitu, aku aku terpaksa harus mengangkatmu, uh, memondongmu ke sana. Uh, Aduh. Ya, ya, aku harus mengangkatmu ke sana. Pemuda bodoh, apalagi yang engkau tunggu? Aduh. Oh, iya, baik. Baik, Nona. Eh, eh, oh, maaf. Maafkan aku, Nona. Aku terpaksa menyentuh tubuhmu. Raden Burangrang, pemuda yang pemalu itu, akhirnya memaksakan diri menguatkan hatinya untuk mengangkat tubuh Anting Wulan. Tetapi ketika tangannya menyentuh tubuhnya, Rasa hangat dari tubuh anting Wulan serta sejumput rambut wanita itu yang menyentuh wajahnya membuat pikirannya melayang-layang. Raden Burangrang menjadi gelisah. Dan ketika tiba di pinggir api unggun, ia menjadi tidak sabaran lagi. Pakaikan tidak sadar, tubuh anting wulan dilepaskannya hingga jatuh terbanting. Ah, ah, aduh, kau, kau gila. Mengapa kau, kau membantingku seperti ini? Ah, aku, aku berdosa. Aku berdosa karena menyentuh tubuhmu, Nona. Dosa? Ya, aku, Aku telah berpikir yang tidak pantas. Oh, aku telah berpikir kotor. Berpikir kotor? I iya, iya. Aku, aku membayangkan, membayangkan mencium wajahmu, Nona. Oh, bagaimana keadaanmu, Nona? Tidak. tidak. Aku tidak apa-apa. Kau tidak perlu menyentuh tubuhku. Oh, iya, aku... Aku memang harus menyentuh tubuhmu, Nona. Menyentuh bagian punggungmu untuk menyalurkan tenaga saktiku untuk mengurangi rasa sakitmu. Uh, uh, maafkan aku. Raden Burangrang menggeser tubuhnya mendekati anting wulan dengan sangat hati-hati sekali. Tetapi belum lagi tangannya menempel pada punggung anting Wulan, dari balik semak-semak muncul sesosok bayangan wanita yang kemudian menegurnya dengan lembut. Rupanya Nyai berada di sini dan Nyai masih hidup. membantumu, Nona? Di, di, dia, dia adalah siluman jahat. Uh, kau, kau pergilah dari sini. Ah, siluman? <laughs> Dan aku pergi. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Nyai? <laughs> Rupanya terlalu lama menjanda membuatmu tidak dapat lagi menahan diri. Hmm? Ah, Tutup mulutmu. <laughs> ah, maafkan aku, Nyai. Kini segalanya telah berubah. Aku adalah penguasa perguruan kembang hitam dan engkau yang agaknya akan menjadi duri dalam urusan ini terpaksa aku lenyapkan. Hei, tunggu. Ngecut. Hadapilah aku dahulu jika engkau akan berbuat curang membunuh orang yang lemah. Hmm. Anak bodoh mencari mati. Hit. <laughs> <laughs> kau akan menjadi pahlawan untuk membela wanita itu? Hmm? <laughs> Jika begitu, mampuslah engkau lebih dahulu. Hiat! Raden Purangrang yang terkena sambaran pukulan Lastri telah mampu bangkit kembali, tetapi dadanya dirasakan sesak. Ia segera menyiapkan seluruh tenaganya untuk menghadang serangan wanita di hadapannya. Tetapi pada saat yang kritis itu, terdengar suara bentakan dari kejauhan. Siluman jahat! Siapa lagi yang akan kau jadikan kurban? Celaka! Pasangan suami istri itu datang kembali. Hup! Purbaya yang diiringi dengan cempaka dan begawan Sokayana menyadari bahaya, ia segera berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut. jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.